Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan membaca Fatwa Al-Aqidah dari kitab Fatwa Arkanil Islam. Ya, berkenaan dengan apa yang kemarin kita singgung bahwasanya doa itu diaminkan di eh, titik-titik uh, doa atau titik-titik permohonan. Maka berkenaan dengan hal tersebut uh, ingin saya bacakan uh, hal yang mendasari apa yang kemarin kita sampaikan. Terkait dengan ini uh, Imam Abu Dawud al Jisistani pemilik kitab Sunan Abu Dawud muridnya Imam Ahmad mengatakan Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang kunut yaitu kunut witir Fakal maka Imam Ahmad mengatakan alladhi yu'jibuna ayakunuta al-imamu yang saya sukai imam kunut wa yu'ammina man khalfahu Kemudian yang belakang yaitu para makmum mengaminkan. Ya, qila li Ahmad kemudian ditanyakan pada Imam Ahmad, "Idza qala al-imamu" jika imam mengucapkan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Ketika imam itu mengucapkan, Ya Allah sunya kami minta tolong kepadamu dan mohon ampun kepadamu. Yaqulu man khalfahu amin. Apakah makmun mengucapkan amin? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan yu'amminu fi maudhi ta'mini. Ya, makmum itu mengucapkan amin di tempat pengucapan amin yaitu tempat-tempat doa atau akhir kalimat-kalimat doa. Ini dari Masail Imam Ahmad. Kemudian dari kitab Mukhtasar Qiyamul Lail karya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Di sana ada kutipan wa qala Mu'ad al-Qari'u fi kunutihi ada seorang ulama Mu'ad al-Qari saat dia kunut mengucapkan Allahumma qahatal matar ya Allah hujan-hujan tertahan hujan-hujan tertahan lama tidak turun hujan, maka orang-orang di belakangnya mengatakan amin. Padahal ini tentu belum tempatnya. Ya Allah, ya, lama tidak turun hujan. Falamma farromin min setelah beliau ya, selesai dari solatnya kal maka beliau berkata kepada para makmum, Kultu Allahumma qahatal matar tadi dalam sholat saat kunut aku mengatakan ya Allah lama tidak turun hujan. Fakultum amin. Lalu kalian mengatakan amin. Ala tasma'una ma aqulu. Tidakkah kalian mendengar apa yang aku katakan? Itu belum bacaan doa. Ini baru mukadimah. Ya Allah lama tak turun hujan kok amin. Thumma takuluna amin. Bisa-bisanya kalian katakan amin. Ya, maka beliau sang ulama ini mengingkari takmin atau ucapan amin tidak pada tempatnya. Baru mukaddimah mau mengatakan uh, hujan tak lama turun, lama tak turun hujan, demikian dan demikian. Kemudian baru memanjatkan doa. Ini baru mukaddimahnya sudah bilang amin, amin kata beliau. Ya, dengar tidak apa yang aku omongkan? Ya? ya, yang ini adalah tentu bab atau bagian atau bentuk pengingkaran. Kemudian kita kembali ke fatwa akidah dari Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al Uthaimin, rahimallahu taala. Selanjutnya adalah tentang makna ikhlas Kemudian jika seorang hamba menginginkan dengan ibadahnya sesuatu yang lain, apa hukumnya? Maka ikhlas karena Allah Ta'ala maknanya adalah seorang itu bermaksud dengan ibadahnya takaruba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan sarana untuk bisa sampai ila daru karamatihi tempat pemuliaan Allah itu surga. Dan jika seorang hamba menginginkan dengan ibadahnya sesuatu yang lain, maka perlu rincian hasabal aqsam ataliyah sesuai dengan pembagian berikut ini. Yang pertama, seorang itu menginginkan at-taqarruba mendekatkan diri kepada Allah taala dengan ibadah ini wa sana dan mendapatkan sanjungan karena ibadahnya dari makhluk. Maka ini menghapus amal dan ini termasuk kemusyrikan. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman hadis ilahi atau hadis kudsi. Ya, Anak arna syuraka anisyirki. Aku adalah ya, zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyurka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka siapa saja melakukan amal yang dia sekutukan ya, fihi dalam amal tersebut ma'i dia sekutukan aku ghairi dengan selain diriku taraktuhu wa syirkahu maka ku tinggalkan dia bersama sekutunya demikian dalam riwayat muslim kemudian yang kedua dia bermaksud dengan ibadahnya tersebut al-wusul sampai atau mewujudkan ghardin dunyawiyin pamrih dunyawi semacam kepemimpinan kemudian pangkat atau kedudukan dan harta tanpa ada maksud mendekatkan diri dengan ibadah itu kepada Allah. Maka ini adalah amal yang sia-sia, tidaklah mendekatkan orang tersebut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Hud, Mangkana yuritul hayata dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi pada mereka, a'malahum amal mereka, fiha di dunia wahum dan mereka fiha di dunia la yubkhasun tidak dikurangi apa yang menjadi haknya namun ulaika mereka-mereka ini mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka hapuslah apa yang mereka perbuat fiha di dunia dan sia-sialah apa yang mereka lakukan nah, beda antara poin yang kedua dan sebelumnya yang pertama dan sebelumnya adalah yang pertama bermaksud ya, ayat uh, eh, na alaihi mendapatkan pujian min kibali dari sisi kalau dia adalah hamba Nya Allah Ta'ala. Adapun orang yang kedua tidaklah bermaksudkan untuk mendapatkan sanjungan dari sisi kalau dia hamba Allah. Walayahumuhu dan tidak tidaklah penting baginya manusia memuji memuji dirinya bidalika karena ibadahnya yeah. karena dia tidaklah ingin tidaklah bermaksud agar dan berharap agar manusia memujinya karena dia seorang yang beribadah kepada Allah Kemudian yang ketiga, seorang bermaksud dengan ibadahnya mendekatkan kepada Allah ditambah pamrih duniawi yang akan didapatkan dengan ibadah tersebut. Semisal dia bermaksud di samping niat menghambakan kepada Allah, lebih toharah dengan melakukan toharah, dia ingin menyegarkan badannya dan membersihkan badannya. Kemudian ketika dia sholat, di samping bermaksud menghambakan kepada Allah, dia ingin Ya, tamrin melatih badannya dan menggerakkannya. Dan dia ingin dengan puasa di samping beribadah ya, adalah melangsingkan badan dan menghilangkan kelebihan kelebihan lemaknya. Dan dengan uh, berhaji di samping beribadah kepada Allah dia ingin nonton masyair tempat-tempat pelaksana ibadah haji ya, wal hujat dan nonton dan melihat para jamaah haji yang berasal dari mana-mana, maka orang ini berkurang ganjaran ikhlasnya. Akan tetapi jika ala-aglab yang dominan pada dirinya adalah niat menghambakan diri kepada Allah, maka telah hilang darinya ganjaran yang sempurna. Akan tetapi layaduruhu dalika. Akan tetapi itu tidak membahayakan, ya, hal itu tidaklah membahayakannya karena dia tidaklah melakukan dosa auzurin atau hal yang haram. Ya, maka itu tidak membahayakannya, cuma tidak sempurna ganjarannya. Mengingat firman Allah Ta'ala tentang para jemaah haji, tidak ada dosa atas kalian, anta betarufat lam mirabbikum, kalian mencari anugerah, yaitu rezeki dari Rob kalian sambil kalian e, berangkat haji. Ya, ayat ini berkenaan dengan orang yang pergi haji plus niat berdagang di sana. Maka Allah katakan tidaklah mengapa dan tidaklah dosa kalian pergi haji plus niat cari untung dan berdagang di musim haji. Akan tapi jika al-aghlab yang dominan adalah niat non ibadah, maka tidak ada baginya ganjaran di akhirat. Namun ganjarannya adalah apa yang dia dapatkan di dunia. Dan aku khawatir dia berdosa karena hal tersebut karena dia telah menjadikan ibadah yang merupakan a'lal ghayat, tujuan yang paling tinggi, dia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia yang hina. Bahwa maka dia ini seperti orang-orang munafik yang Allah berfirman tentang mereka, wa minhum dan di antara mereka orang-orang munafik, ada orang yang mencelamu fi dalam masalah sedekah Fain minha jika mereka diberi bagian dari sedekah, mereka senang. Jika mereka tidak diberi dari sedekah, mereka marah-marah. Dan itulah keadaan orang yang e, yang dominan dari niatnya adalah selain ibadah kepada Allah. Maka ketika misalnya pergi haji niat yang dominan cari e, adalah bisnis dan cari keuntungan, maka apa yang terjadi? Jika dia dapat untung, dari perjalanan hajinya dia senang. Jika ternyata malah rugi, maka dia marah-marah. Ya, maka ketika orang itu tahajud dan niat dominannya, ya, niat uh, dominannya adalah untuk supaya punya jantung yang sehat. Ya, karena kata sebuah penelitian, ya, tahajud punya efek pada kesehatan jantung. Maka jika ternyata e, dengan rajin tahajud dia jantungnya tambah sehat, ya, maka rodu dia akan senang. Dan ketika sudah rajin tahajud luar biasa, namun malah jantungnya malah tambah sakit, e, maka apa yang terjadi? Idahum yaskhotun tiba-tiba marah-marah kepada Allah. Iya. Maka orang yang niat uh, selain niat ibadahnya itu lebih dominan, maka ada padanya sifat orang munafik dalam masalah ini. Jika diberi keuntungan dunia, dia senang. Jika tidak mendapatkan keuntungan dunia, dia marah-marah. Dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ada seorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada seorang yang rajulun ada orang yang ingin berjihad, dia ingin mendapatkan aradan min aradid dunia." harta dunia maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada ganjaran baginya dia ulangi sampai tiga kali dan tetap saja Nabi katakan tidak ada ganjaran baginya dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang hijrahnya karena dunia yusibuah yang akan dia dapatkan dan wanita yang akan dia nikahi, bukan yang akan dia pacari, bukan wanita yang akan dia zinai. Ya, namun mau dinikahi, ya, dan ini maksud yang baik. Namun ketika itu yang mendominasi ya, ibadah hijrah, ya, pamrih dunia semacam ini, itu yang lebih dominan, maka fahijratu ila mahajar ilaihi, maka hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Maka tentu orang yang hijrah karena niat wanita yang mau dinikahi ini, dia punya niat hijrah lillahi ta'ala. Ada sisi ikhlas dan ada sisi uh, sisi mengharapkan dunia. Ya. Namun karena uh, karena dunia yang lebih dominan, maka itu yang disebutkan. Dan orang ini maka Ya, seandainya ada orang seperti itu maka dia ada badannya sifat orang munafik kalau ceritakan di surat At-Taubah 58. Sudah hijrah ternyata tidak jadi nikah. Apa yang terjadi? Marah-marah. Saya susah-susah sudah hijrah sampai sini. Nah, ternyata tidak jadi nikah juga. Dia marah-marah. Kalau dia mendapatkan dunia yang diharapkan, rodu, ya, fa'in u'tu minha rodu jika diberi dunia maka dia senang luar biasa. Jika tidak diberi dunia yang diharapkan maka dia marah-marah. Itulah keadaan orang yang niatnya double dan e, niat dunia itu yang lebih dominan. Dan jika tasawa ingdahu al-amrani juga dua perkara ini dua niat ini sama kuatnya dalam dirinya tidak dominan niat ta'abud niat beribadah, tidak pula niat non ta'abud, maka ini perlu telaah lebih lanjut. Walakrab dan yang lebih dekat, tidak ada ganjaran baginya. Sebagaimana orang yang beramal karena Allah dan selain Allah. Wal dan beda antara macam ini dan macam sebelumnya. Jadi di Al-Qismu Al-Thalis ini ada tiga bagian. Yang tadi yang masuk dalam ayat laisa alaikum junahun antabtahu fadlan mirabbikum. Kemudian yang masuk dalam ayat Fa'in u'tu min haradu wa lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Bedanya anak gharda ghairu fil qismi asabik. Ya, maka tujuan non ibadah di macam sebelumnya itu terjadi bidorah secara pasti. Ya, fa iradatu iradatun hasilatun bi amalihi. Karena maka keinginannya adalah keinginan yang pasti terjadi dengan perbuatannya bidorah secara pasti. Maka anu arada tadi al-amal min amir dunia. Maka seakan-akan dia menginginkan apa yang jadi konsekuensi amal tersebut. Min amir dunia dari perkara dunia seandainya dia tidak meniatkannya, dia pasti mendapatkannya. Namun, orang ini e, meniatkannya, e, seandainya dia tidak berniat, dia pasti mendapatkannya. Seandainya, e, seandainya dia tidak berniat demikian, dia pasti mendapatkannya. Misalnya berhaji karena mau melihat masyair, ya, mau wisata. Ya lihat-lihat, oh Arafah itu kayak gini ya, Mina itu kayak gini ya. ya. Seandainya dia niatnya cuma ibadah saja, apakah wisata dalam artian oh tahu, oh ini ini Arafah, ini Mina, itu tidak diniatkan dia sudah pasti dapat. Tidak diniatkan pasti dapat. Sholat dan tadi menggerakkan badan dan melatih badan itu tidak usah diniatkan ya, sudah tidak usah diharapkan secara khusus itu pasti dapat. Ya, maka eh, dia meniatkan sesuatu yang seandainya tidak diniatkan pasti dapat. Kenapa? Karena itu muktado amalnya. Karena itu adalah konsekuensi duniawi yang dia dapatkan dari amal tersebut. Ya, sehingga uh, itu bukanlah e, maka dia tetap mendapatkan ganjaran namun ganjarannya tidak sempurna. Tetap ganjaran, tetap dapat ganjaran cuma ganjarannya tidak sempurna. Fatahu kamalul ajri. Dan hanya dengan yang dimasukkan dalam e, surat atau taubah 58 ketika niat dunianya itu dominan Yeah. Maka itu berbeda karena tidak karena dunia yang uh, yang didapatkan ini belum uh, belum mesti satu hal yang di, mesti didapatkan. Bukan jadi konsekuensi amal. Bukan menjadi konsekuensi amal. Perkara ya, maka dunia, pamrih dunia yang didapatkan bukanlah pamrih dunia yang pasti didapatkan. Nah, karena belum tentu didapatkan. Sehingga beda hukumnya. Kalau tadi ketika dunia itu tidak dominan karena dunia yang dimaksudkan itu sesuatu yang pasti didapatkan meskipun tidak diniatkan maka yang hilang cuma ganjaran yang sempurna ada ganjaran namun ganjaran tidak sempurna namun niat non ibadah yang dominan yang ini dunia yang didapatkan itu bukalah sebuah kepastian ya, maka ya, salahu thawabun fil akhirah. Tidak ada ganjaran akhiratnya. Fa'inkil jika ada yang bertanya, apa tolak ukur? Bahasanya apa yang jadi maksudnya dalam macam eh, dalam dalam macam kegiatan eh, macam niat ini adalah lebih dominan ta'abud ataukah non ta'abud? Apa tolak ukur? Kalau yang dominan adalah niat menghambakan diri, niat ibadah ataukah niat non ibadah. Maka tolak ukurnya adalah al-mizan. Tolak ukurnya adalah idza kana la bima siwa al ibadah. Jika dia tidak perhatian, tidak peduli dengan manfaat selain ibadah, mau didapatkan atau tidak didapatkan, faqad dalam maka itu menunjukkan bahasanya yang dominan adalah niat menghambakan diri kepada Allah. Sebaliknya adalah sebaliknya. Ya, maka uh, yang dominan itu adalah niat menghambakan diri kepada Allah. Cirinya adalah dunianya nggak dapat dia tidak masalah, dia tidak sedih, dia tidak galau. Ya. Sudah rajin sholat ternyata tidak dapat senamnya. Ya. Sisi menggerakkan badannya. Ternyata tidak didapatkan. Dia tidak tidak peduli dengan hal itu. Ya. Ya, rajin puasa ternyata tidak dapat langsingnya. Ternyata malah tambah gemuk. Setelah, setelah rajin puasa malah tambah gemuk. Ya, dia tidak kecewa. Santai-santai saja. Maka itu berarti niat ibadahnya lebih dominan. Namun jika dia kecewa berat, galau, ya, atau dalam bahasa surat At-Taubah tadi, dia marah-marah karena dunianya nggak dapatkan. Ini sudah rajin puasa, kok nggak langsing-langsing? Ini benar ndak ini? Kalau itu bermanfaat untuk melangsingkan badan, nah, nah, maka itu berarti niat dunianya adalah niat yang dominan. Wa ala kulli hal maka kesimpulannya. Maka niat yang merupakan ucapan hati adalah masalah yang masalah yang besar, wasya'nuha azim dan masalah khatir, masalah jalan masalah yang gawat. faqat tartaqi bil abdi maka niat itu bisa membawa naik seorang hamba sampai derajat siddiq. Namun bisa juga menurunkan atau menolak si hamba sehingga turun ke asfalas safilin ila asfalis safilin ke Eh, dasar yang paling bawah. Oleh karena itu sebagian salaf yaitu Sufyan ats thawri mengatakan, "Tidaklah aku berjuang melawan diriku untuk melakukan sesuatu lebih hebat dari perjuanganku untuk membuat diriku itu memiliki ikhlas." Fanas'alullaha lana wa lakum maka kita kami mohon kepada Allah untuk kita semua al-ikhlasa finnya agar memiliki niat yang ikhlas wassalaha fil amal dan amal yang baik. Selanjutnya adalah mazhab al-sunnah wal jamaah tentang roja dan khauf, tentang harapan dan rasa takut. Para ulama berselisih pendapat apakah seorang itu yukadim mendahulukan, mengedepankan harapan ataukah mengedepankan rasa takut. Ada sejumlah pendapat. Yang pertama pendapat Imam Ahmad rahimallahu taala beliau mengatakan sepatutnya uh, ayakuna khaufu wa roja'u wahidan. Tidaknya rasa takut dan harapannya itu imbang maka tidaklah dominan rasa takut sebagaimana tidaklah dominan rasa harap. Beliau juga mengatakan mana saja dari keduanya yang dominan halaka sahibuhu maka orangnya binasa. Karena jika dia dominankan rasa harapnya maka orang ter tersebut terjatuh dalam merasa aman dari makar Allah. Dan jika yang dia dominankan, dominankan adalah rasa takutnya, maka dia terjemus dalam putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama yang mengatakan sepatutnya mendominankan rasa harap ketika melakukan ketaatan dan mendominankan rasa takut ketika ingin melakukan kemaksiatan. Karena jika dia melakukan ketaatan, maka dia telah atau melakukan mujib, satu faktor yang menyebabkan dia bisa berbaik sangka fayambari yaitu baik berbaik sangka kepada Allah maka sepatutnya dia mengedepankan rasa harapnya ya, kepada Allah yaitu Allah terima amalnya dan jika dia berniat untuk melakukan maksiat maka adalah yang dia dominankan rasa takut supaya dia tidak terjatuh dalam kemaksiatan pendapat yang ketiga sepatutnya bagi orang yang sehat untuk mendominankan aspek rasa takut dan bagi orang yang sakit, tidaklah dia dominankan aspek berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sehat, jika yang dominan adalah aspek takutnya kepada Allah, maka dia akan menjadi maksiat. Dan orang yang sakit jika yang dominan adalah aspek harapannya kepada Allah, maka dia akan berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah yaitu meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Waladhi indi dan pendapatku dalam masalah ini adalah ini berbeda dengan perbedaan kondisi. Jika seorang itu khawatir, jika dominan aspek rasa takutnya dia putus asa dari dari kasih sayang Allah, wajib baginya ayuradda untuk menahan rasa takut tersebut dan mengimbanginya dengan aspek berharap. Namun jika dia khawatir, jika dia dominankan aspek berharap, dia merasa aman dari makar Allah. Ya, merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah. Maka hendaklah dia ya, dia tahan hal tersebut, dia dominkan, dominankan aspek atau aspek rasa takutnya. Kesimpulannya, maka seorang manusia, ya, seorang muslim fil hakikat pada hakikatnya adalah dokter untuk dirinya masing-masing. Idza kana kalbu hayya. Ini berlaku jika hatinya adalah hati yang hidup. Hendaknya dia melihat mana yang lebih dosis yang lebih cocok untuk dirinya. Khauf atau roja. Ya, maka dialah yang menentukan dosisnya. Selama hatinya adalah hati yang hidup, maka adalah dia yang menentukan dosisnya. Ini saya perlu kedepankan rasa takut ataukah berharap kepada Allah. Ini berlaku kalau hatinya masih hidup, maka dia bisa jadi dokter untuk dirinya sendiri. Ada jika dia adalah orang yang hatinya mati, ala la yu'aliju bahu, ya, yang orang eh, yang tidak mau hatinya dan tidak mau melihat keadaan hatinya, maka fala yahumu al-amru, maka masalah ini tidak menjadi kepeduliannya. Kemudian selanjutnya adalah apakah melakukan usaha itu bertentangan dengan tawakal. Fabak tunas, ya, maka sebagian manusia ibana harbil khalid setelah perang teluk ada ya, dijumpai ada orang yang bersikap melakukan usaha dan sebagian yang meninggalkan usaha. Ya, dan dia mengatakan kalau dia bertawakal kepada Allah. Maka jawabannya menjadi kewajiban orang yang beriman untuk menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Biayas tuqa al-i'timadu alaihi. Itu dengan dia bersandar kepada Allah secara tulus. Ya, untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Karena Allah sematalah adat yang di tangannya kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah kembalilah yang jiwa amru kulluhu. sekarang urusan itu dikembalikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Walillahi ghaibus samawati wal ard milik Allah hal yang gaib di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurjaul amru kulluh. Dikembalikan hanyalah dikembalikan kepada Allah segala urusan. Oleh karena itu sembahlah Allah dan bertawakalah kepadanya dan tidaklah Rabbmu lalai dan tidak tahu apa yang kalian lakukan. Yang dimaksud dengan lalai tidak tahu. Yang dimaksud ghafil adalah jahil. Dan Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa'alihi, maka hanya kepadanya, tidaklah kalian bertawakal jika kalian adalah seorang muslim. Faqalu lantas Bani Israel mengatakan, Ya Allah nah hanya kepada Allah kami tawakal. Rabbana wahai Rabb kami. Janganlah engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Wa najina dan selamatkanlah kami dengan kasih sayangmu dari kaum ya, kaum kafir. Demikian di surat Yunus ayat 84 dan 86. Yang dimaksud menjadi fitnah bagi orang-orang kafir adalah menangnya orang kafir mengalahkan orang-orang yang beriman sehingga orang-orang kafir merasa jumawa, merasa sombong, merasa di atas angin. Ya, dan dengan itu maka dia semakin mantap dengan kekafirannya. Itu yang dimaksud dengan menjadi fitnah. Ya Allah janganlah engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim itu orang-orang yang kafir. Itu terfitnah sehingga semakin rusak mereka dan semakin kafir mereka. Dan kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranul Karim tentang makna uh, fitnatan li liqaumidz zalimin eh, di sana dikatakan maka kalau mereka mengatakan Allah Allah Allah wahdahu tawakkalna hanya kepada Allah semata kami bertawakal Rabbana la tusallit alaina adz Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang zalim, orang kafir berkuasa atas kami. Fayaftunana andinina. Lalu mereka berupaya untuk merusak agama kami dengan melakukan seksaan, pembunuhan, wal ikhok dan memprovokasi kami, mengiming-imingi kami untuk meninggalkan agama kami. Maka di sini disampaikan bahasanya makna e, Ya Allah janganlah engkau jadikan orang-orang kafir itu fitnah bagi kami. Atau janganlah engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Artinya janganlah engkau jadikan orang zalim dan orang kafir sebagai penguasa yang menguasai dan memimpin dan mengatur hidup kami. Yang setelah itu mereka menindas kami, memaksa kami untuk meninggalkan agama kami. Dengan melakukan siksaan, tekanan, intimidasi, dan yang lain. Kemudian eh, Allah Ta'ala berfirman, ya, namun agak sedikit berbeda dengan yang pertama saya sampaikan, namun insya Allah dua-duanya benar. Ya, kalau ditafsir Ibnu Kathir itu makna yang pertama yang tadi saya sampaikan. Yaitu, ya Allah janganlah engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Itu engkau berikan kemenangan kepada mereka, mengalahkan kami, sehingga mereka semakin ya, sombong dengan kekafirannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran 160, Wa alallahi mu'minun hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Di surat At-Talaq, "Wa may Allah fahuwa Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrihi, Sebenarnya Allah lah itu akan mewujudkan ketetapannya. Dan Allah telah jadikan likulli syai'in qadra, kadar bagi segala sesuatu. Oleh karena itu maka wajib bagi orang yang beriman untuk bersandar kepada Rabbnya, pemilik langit dan bumi, dan berbaik sangka kepada Allah. Akan tetapi melakukan usaha syari ataupun kodari hisi yang Allah perintahkan. Ya. Akan tetapi tetap melakukan usaha syari ya, atau dan usaha kodari hisi yang Allah perintahkan. Karena melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan, yang mencegah dari kejelekan, itu adalah bagian dari beriman kepada Allah dan hikmahnya. Dan tidak bertentangan dengan tawakal. Buktinya ini dia Sayyidul Mutawakkilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan usaha-usaha syar'i dan usaha-usaha kodari Usaha syar'i contohnya beliau berdoa meminta perlindungan untuk dirinya ketika tidak tidur dengan membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Contoh usaha kodari hissi, usaha nyata beliau memakai baju besi ketika perang dan beliau menggali kota Madinah ketika uh, Ahzab Syirki ketika pasukan sekutu kemusyrikan itu berkumpul di sekeliling Madinah. Beliau gali parit himayatan laha untuk melindungi kota Madinah. Dan Allah jadikan bahasanya alat-alat yang dengannya seorang hamba itu bisa menjaga diri dari kejelekan peperangan adalah di antara nikmat yang e, seorang hamba selayaknya bersyukur karenanya. Allah berfirman tentang nabinya Dawud alaihissalam wa 'allamnahu dan kami ajari Dawud cara membuat labu eh, labu silakum baju untuk kalian yang baju itu bisa membentengi kalian min ba'sikum dalam peperangan kalian. Tidakkah kalian bersyukur? Maka artinya Ya, adanya baju besi itu adalah satu nikmat yang wajib atas hamba untuk bersyukur kepada Allah karenanya. Kemudian Allah perintahkan Daud untuk memperbagus pembuatan baju besi dan Allah perintahkan agar kepada Daud agar menjadikan baju besi itu ya, lebar, ya, lapang, li'annaha takunu aku akan itu lebih kuat fitahsin dalam melindungi Oleh karena itu maka ahlul bilad al-qaribah. Maka penduduk negeri yang dekat yaitu Kuwait ya, min mawakil atau uh, yang dekat min mawakil harbi dari titik-titik peperangan yang khawatir yusibuha menimpanya min asari dampak dari peperangan maka laisa alim harajun tidaklah mengapa bagi mereka il ihtiyat berhati-hati bil istimalat al kumamat al maniah dengan memakai masker kumamat masker al maniah yang mencegah dan menghalangi mintasar bil rozat masuknya gas yang membinasakan ke badan watahsina demikian juga pelindung-pelindung al maniah yang melindungi dari masuknya gas tersebut ke dalam rumah mereka ini sehingga ini ada hubungannya tadi dengan perang teluk dan ini masalah hukum pakai masker ternyata. Dan sebagian ada yang nggak mau pakai masker dan itu katanya alasannya tawakal. Ya, maka beliau katakan tidak masalah. Orang yang di dekat daerah peperangan banyak debu atau gas-gas yang bermasalah dan dia melakukan usaha hissi, kodari, pakai masker atau yang lain untuk melindungi dari gas-gas yang berbahaya dan bahan-bahan yang berbahaya bagi badan maka ini tidak mengapa. Lianna hada karena hal ini adalah diantar sebab melindungi dari kejelekan. Al-muhasinah yang melindungi minal ba'si dari kejelekan. Demikian juga tidak mengapa bagi mereka penduduk daerah dekat peperangan untuk menyimpan untuk diri mereka makanan dan yang lain. Maya khafuna yang mereka khawatirkan. Mereka simpan apa yang mereka butuhkan ya, fala yajiduhu yang nanti jika tidak disimpan, tidak menyimpan dan nyetok, mereka tidak mendapatkannya. Dan jika semakin kuat kekhawatiran terjadinya hal tersebut, maka tuntutan untuk hati-hati itu semakin lebih kuat. Akan tetapi wajib sandaran hati mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Maka mereka gunakan sebab-sebab ini ya, bimuktada sesuai dengan tuntutan syariat Allah dan hikmahnya bahasanya dia adalah sekedar sebab yang Allah izinkan bagi mereka untuk menggunakannya la ala anna al asl bukan dengan keyakinan dia adalah satu hal yang pokok untuk mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya dan tidaklah mereka bersyukur pada Allah Ta'ala karena Allah telah mudahkan bagi mereka semisal sebab-sebab ini dan Allah izinkan bagi mereka untuk melakukannya. Ya, Wallah as'al, as'alu hanya kepada Allah aku memohon agar Allah melindungi kita semua dari sebab-sebab kerusuhan dan kebinasaan. Dan Allah wujudkan bagi kita dan saudara-saudara kita kekuatan iman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Dan melakukan usaha-usaha yang Allah izinkan dalam bentuk yang Allah ridai untuk kita. Sehingga dia adat yang maha pemurah dan pemurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tawakal tidaklah bertentangan dengan melakukan usaha. Dan usaha itu ada dua macam. Ada usaha syar'i dan ada usaha hissi kodari. E, semisal e, terlindungnya badan dari kejelekan. Maka e, di antara usaha syar'inya baca mau tidur. E, maka agar kemudian nanti bangun tidur dalam keadaan badan itu sehat, selamat, tidak ada utuh, tidak ada apa-apa, maka Nabi ajarkan kita untuk e, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak tiga kali, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, dan demikian dilakukan sebanyak tiga kali. Namun e, usaha-usaha yang lain tentu ya, tempat tidurnya dibersihkan dari hewan-hewan yang mungkin mengganggu dan sebagainya Eh, sehingga nanti bangun-bangun tidak ada eh, tidak ada kekurangan satu apapun. Maka eh, membaca bacaan yang dituntunkan itu usaha asbab syariah. Lakukan kemudian usaha-usaha fisik yang bermanfaat, itu usaha hissi atau kauni atau kudari Kemudian tentang hukum Eh, bergantung dengan usaha. Maka bergantung dengan usaha itu ada beberapa macam, ada tiga macam. Yang pertama, menghilangkan tauhid sampai ke akarnya. Manakala seorang itu bergantung dengan sesuatu yang tidak mungkin sesuatu itu memiliki pengaruh dan dia bersandar kepadanya, hatinya bersandar kepadanya secara kamilan total mu'ridon anillahi, berpaling dalam keadaan berpaling dari Allah. Contohnya adalah ketergantungan para penyembah kubur biman fiha dengan mayit yang ada di dalam kubur ketika terjadi musibah. Ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Hukum pelakunya adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah harumkan surga untuknya tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, maka syaratnya ada dua, bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki pengaruh. Kemudian, iktima dan kehamilan, dan ini adalah ketergantungan yang bersifat totalitas. Maka itu statusnya syirkun akbar. Kemudian yang kedua adalah Hati bersandar kepada sebab syar'i yang benar, namun lalai dan lupa dengan al musabib pemilik sebab yaitu Allah Ta'ala. Fadanaun masyirki, ini ada satu jenis kemusyrikan yang tidak mengeluarkan dari agama. Karena dia bersandar kepada usaha dan dia lupa dengan yang mengatur usaha yaitu Allah Ta'ala. Maka syiriknya syirik asgar. Kemudian yang ketiga, seorang menggantungkan hatinya pada usaha, ta'alluqan mujarrodan, dengan ketergantungan, murni ketergantungan biasa. Ketergantungan karena dia adalah sebab, semata-mata karena ini adalah bentuk sebab dan usaha. Sedangkan ketergantungan hatinya yang paling pokok adalah kepada Allah. Maka dia meyakini adalah usaha, ini adalah sebab yang datang dari Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah bisa memutus sebab ini. Seandainya Allah berkehendak, Allah bisa ya, uh, mengawetkannya. Dan sesungguhnya athar li sababi. Sesungguhnya sebab atau usaha tidak memiliki dampak ya, bagi kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidaklah bertentangan dengan tauhid. Tidaklah bertentangan dengan akar tauhid, dasar tauhid tidak pula bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Maka ini adalah ketergantungan yang diperbolehkan. Yaitu ini sebab yang real, kemudian uh, bukan uh, ya, bukan hanya sekedar anggapan kalau itu sebab dan usaha, dan itu ada sebab yang real, kemudian ada keterkaitan hati dengan sebab tersebut semata-mata itu adalah sebab yang itu bermanfaat kalau Allah menginginkan dia bermanfaat. Dan sebab itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya jika Allah tidak menginginkannya. Wama dan meskipun ada sebab yang syar'i yang benar, eh, maka al-insan, maka seorang manusia sepatutnya tidaklah menggantungkan hatinya dengan sebab dan menggantikannya kepada Allah. Maka seorang eh, pekerja kantoran, seorang karyawan, yang muadzaf, yang menggantungkan hatinya bimartabatihi dengan gajinya ta'alukon kamilan dengan ketergantungan yang total dan dia lalai dengan musabib pemilik sebab yaitu Allah fa'adhana'un minasyirka maka ini ada satu bentuk kemusikan yaitu syirkun asrar Adapun dia jika dia lakukan dia yakin, eh, dia berkeyakinan anal martaba bahasanya eh, Ya, bahasanya posisinya atau martab eh, atau gajinya bisa di atau posisinya saja. Fal muadzab maka seorang pegawai kantoran yang menggantungkan hatinya dengan posisinya, dengan ketergantungan yang sempurna dan dia lalai ya, lupa dengan pemilik sebab yaitu Allah, maka ini satu bentuk kemusikan yaitu syirik asgar. Ada jika dia meyakini bahasanya posisinya adalah sekedar sebab sedangkan pemilik sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam belum melakukan usaha. Ya, namun di sisi yang lain ketergantungan hati Rasul itu kepada pemilik sebab yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya adalah hukum ruqyah dan apa hukum menuliskan sejumlah ayat kemudian mengalungkannya di leher orang yang sakit. Ruqyah orang yang sakit, al-musab yang terkena sihir atau sakit yang lainnya hukumnya tidak mengapa dengan syarat ruqyah atau bacaan tersebut dari Al-Qur'an atau dari doa-doa yang minimal mubah. Maka satu hal yang valid dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau beliau meruqyah para sahabatnya. Pemin jumlah tima yaqahum bihi dan di antara kalimat ruqyah yang Nabi pakai untuk meruqyah sahabatnya adalah Rabbana Allah alladhi uh, atau Rabbuna Allah alladhi fis sama'i taqaddasa ismuka Rabb kami adalah Allah, dia adalah zat yang ada di atas sana, masuci namamu. Amruka fis sama'i wal ardi dan ketetapanmu ada berlaku di langit dan di bumi. Sebagaimana rahmatmu itu ada di langit, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Anjil rahmatan min rahmatika, turunkanlah salah satu rahmatmu dan salah satu kesembuhanmu ala hadal waja'i untuk penyakit ini. Dilihatkanlah Abu Dawud. Maka sembuhlah orang yang Nabi bacakan kalimat ini. Dan di antara doa yang dituntunkan sebagai doa ruqyah adalah Bismillahi min kulida'in yu'dhika dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala penyakit yang menyakitimu. Wa min syari kulli nafsin dan dari kejelekan setiap jiwa atau mata yang hasad, Allah yang akan menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu. Diatkan oleh Muslim. Dan di antara caranya adalah seorang meletakkan tangannya pada tempat rasa sakit Aladhi yu'limuhu min badan yang terasa sakit dari badannya lalu mengucapkan billahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kemuliaannya dari kejelekan apa yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Dan bacaan-bacaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang berasal dari hadis, yang berasal dari sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, adapun menuliskan ayat atau dikir kemudian menggantungkannya di leher orang yang sakit maka ini semisal dengan jimat namun isinya murni ayat Al-Qur'an, ayat kursi atau yang lain. Maka para ulama berselisih pendapat dan ini adalah e, perselisihan sejak masa sahabat. Ada yang membolehkannya dan ada yang melarangnya. Wal yang dan yang lebih dekat adalah melarang hal itu karena tidak berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inamal warid yang berasal dari Nabi adalah membaca-bacai, membaca-bacakan sesuatu kepada orang yang sakit. Adapun menggantungkan ayat dan doa kepada orang yang sakit di lehernya atau di tangannya atau meletakkannya di bawah bantalnya atau semacam itu, maka ini adalah perkara yang terlarang menurut pendapat yang paling kuat li adami wurudiha karena tidak berasal dari karena tidak berdalil. Dan setiap orang yang menjadikan minal umuri satu perkara itu sebagai sebab untuk terwujudnya perkara yang lain tanpa izin dari syariat, maka perbuatannya dinilai bagian atau satu jenis kemusyrikan, yaitu syirik asrar. Karena dia menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Dan kaidah dalam masalah ini siapa yang menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab secara syar'i atau secara kauni, maka dia terjemus dalam syirkun asghar. Ya maka tentang jimat yang isinya hanya murni Al-Quran, ayat kursi atau yang lain, maka ulama berselisih pendapat dan perselisihannya sejak masa salaf. Maka siapa yang mengamalkannya tidak diingkari, tidak disalahkan. Meskipun boleh saja seorang memilih dan sah-sah saja seorang memilih bahasanya yang kuat adalah yang pendapat yang melarang. Namun yang penting yang mengamalkannya tidak boleh diingkari, tidak boleh dilarang. Dengan catatan itu murni ayat Al-Quran. Murni doa yang tidak tidak ada kode-kode yang tidak jelas. Berupa kotak-kotak atau segitiga-segitiga atau kemudian huruf tertentu dijejer-jejer, alif dijejer, non dijejer, rok dijejer, dan seterusnya. Kemudian apakah ru'yah itu bertentangan dengan tawakal? Tawakal definisinya adalah sidukul iktimad. Adalah bersandarnya hati yang tulus kepada Allah dalam rangka mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Ma'a diiringi melakukan usaha yang Allah perintahkan. Itu definisinya. Maka berdasarkan definisi ini, maka bukalah tawakal seorang yang menyandarkan hatinya pada Allah tanpa melakukan usaha. Karena Bersandarnya hati kepada Allah tanpa melakukan usaha itu berarti mencela Allah dan hikmah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengkaitkan musabab dengan sebab. Dan di sini timbul pertanyaan, siapakah manusia yang paling hebat tawakalnya kepada Allah? Jawabannya tentu sang Rasul Ali salatu Wasallam Nah, apakah Rasul melakukan usaha yang melindungi dirinya dari bahaya? Jawabannya iya. Ketika beliau berangkat untuk perang, beliau memakai baju besi yang ini fungsinya menjaga diri dari anak panah. Bahkan saat perang Uhud, beliau zahara, beliau muncul, beliau keluar dengan memakai ya, dua baju besi. Baju besinya rangkap bahkan. Double. Tidak cukup cuma satu, namun beliau dobeli. Artinya memakai dua baju besi. Itu semua adalah bentuk istiqdatan persiapan lima kot yahdusu untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Maka kesimpulannya melakukan usaha tidaklah bertentangan dengan tawakal. Dan jika seorang itu meyakini bahasanya usaha ini semata-mata usaha yang tidak memiliki dampak kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka ini satu hal yang boleh. Oleh karena itu jika seorang itu membaca-bacakan untuk dirinya sendiri, meru'yah diri sendiri, atau membacakannya untuk saudaranya orang yang sakit, ya, saudaranya kaum muslimin yang sakit, maka ini tidak bertentangan dengan tawakal. Terdapat riwayat yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau merukyah diri sendiri dengan muawidat. Muawidat nama lain itu al-ikhlas, falak dan anas. Wasabata dan terdapat riwayat yang valid bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan, membaca bacakan satu bacaan tertentu kepada para sahabatnya ketika mereka sakit. Wallahu a'lam. Kemudian hukum menggantungkan atau memakai jimat dan benda-benda perlindungan. Maka masalah ini itu masalah menggantungkan benda-benda perlindungan dan jimat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama jika yang digantungkan adalah semata-mata Al-Quran. Maka ulama berselisih pendapat. Dan perselisihannya adalah salafat wa khalafan. Sejak masa salaf. Ya. jika ini perselisihan sejak masa salaf, maka tidak boleh ada pengingkaran dan menyalahkan. Kemudian berlanjut sampai masa khalaf. Maka siapa yang membolehkan hal tersebut dan berpandangan? Maka di antara ulama ada yang membolehkan hal itu dan berpandangan. Ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu mubarakan penuh berkah. Dan di antara keberkahan Al-Quran bisa digantungkan untuk mencegah kejelekan. Namun ada ulama yang melarang hal tersebut dan mengatakan sesungguhnya menggantungkan semacam jimat dari Al-Quran itu tidaklah valid berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tidaklah valid, tidak ada hadis dari Nabi yang menunjukkan kalau itu sebab syar'i untuk mencegah kejelekan atau menghilangkannya. Mencegah itu kalau belum terjadi, menghilangkan itu berarti kalau sudah terjadi. Dan hukum asal dalam perkara-perkara semacam ini adalah tauqif mengikuti menunggu dalil. Dan pendapat kedua inilah pendapat yang lebih kuat yaitu tidak boleh menggantungkan jimat meskipun murni dari Al-Qur'an. Tidaklah boleh meletakkan e, jimat tertentu di bawah bantal orang yang sakit atau digantungkan di tembok atau semacam itu. Sikap yang benar adalah kita doakan si sakit, kita bacakan badannya secara langsung sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Macam yang kedua yang digantungkan adalah non Al-Qur'an atau Al-Qur'an dicampur dengan non Al-Qur'an. Yang non Al-Quran itu tidak bisa dipahami maknanya, maka ini tidak boleh sama sekali. Karena seorang itu tidak tahu apa yang dituliskan. Karena sebagian orang menuliskan tolasim kode-kode. Dan sesuatu yang mu'akodah yang ruwet tidak bisa dipahami. Huruf mutadakhilah. Huruf yang saling tumpuk-tumpuk dengan yang lain. Matakadu ta'rifuah yang hampir-hampir engkau tidak bisa mengenalinya dan tidak membacanya. Maka ini adalah satu hal yang hukumnya bid'ah dan haram. Dan tidak boleh sama sekali. Ya, maka jika jimat tersebut adalah non Al-Quran atau Al-Quran dicampur dengan Al-Quran, ya, maka ini jimat yang terlarang, maka hukumnya haram. Dan haram di sini adalah bisa syirik asrar jika itu diyakini sekedar usaha, ikhtiar, lantaran. Dan jika benda itulah yang dianggap menyelamatkan, memberikan kesehatan dan yang lainnya, maka itu syirik akbar, tepatnya syirik dalam rububiyah. Kemudian bolehkah menuliskan beberapa ayat Al-Quran, semisal ayat kursi, e, fi awani to'am di wadah makanan atau minuman, li ditadawi biha, untuk tujuan berobat. Ya, maka cara meruyah itu ada, e, cara ruyah itu ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah ruyah yang bisa dikatakan disepakati bolehnya yaitu sekedar membacakan di dekat mayit, membacakan doa atau ayat. Dan nggak ngapa-ngapain, cuma baca saja. jadi kita duduk di samping mayit, eh, eh kok mayit ya, orang sakit ya. ya maka eh, rukyah ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah sekedar membacakan di depan orang yang sakit, di hadapan orang yang sakit. Kita duduk di samping orang yang sakit, kita bacakan ayat kursi, Ya, kita bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak An-Nas atau doa-doa yang lain yang Nabi tuntunkan dan Nabi ajarkan dan tidak ngapa-ngapain cuma seperti itu saja. Ya, kurang lebih seperti mendoakan orang yang sakit. Sama eh, sama dengan mendoakan orang yang sakit. Ya, ya semacam ini satu hal yang disepakati bolehnya. Kemudian yang kedua adalah membacakan sejumlah bacaan-bacaan tertentu yang diperbolehkan ayat Al-Quran atau doa-doa yang Nabi ajarkan. kemudian ya. Dan, ini dibacakan di depan minuman. Ya, di depan minuman eh, di depan air putih. Ya, kemudian boleh jadi kemudian disebulkan di di situ kemudian minuman ini diminumkan kepada si sakit. maka oh ya jenis ini diperselisihkan ulama. Ya, diperselisihkan ulama boleh tidaknya karena perselisihan tentang status hadis yang menjadi dalil hal ini. E, karena dalil untuk hal ini adalah sebuah hadis yang diatkan oleh Abu Dawud. E, dan ulama berselisih pendapat tentang kualitas hadisnya. Hadis tersebut dinilai daif oleh Al-Albani, dinilai hasan oleh Sabin Bas. E, maka yang menilai daib mengatakan tidak dituntunkan, tidak ada itu. Oh iya pakai air, nyebul-nyebul air itu tidak ada. Hadis yang Taif Maka tidak boleh seperti itu. Oh iya itu gimana? Ya, sekedar bacakan aja. Sekedar mendoakan. Sekedar bacakan ayat di depan orang yang sakit. Ya, namun ulama yang menilai derajatnya Hasan, ah, ya, berarti masih ada ruang untuk boleh seperti itu ya, bacakan ayat atau doa kemudian di depan minuman ya, atau air putih kemudian atau bahkan plus di sebul ditiupkan ya, maka itu boleh menurut uh, ulama yang menilai hadis tersebut uh, hadis yang jadi dasar dalam masalah ini derajatnya dan kualitasnya hasan Kemudian cara yang ketiga adalah ini piring atau nampan yang lebar, kemudian dituliskanlah Al-Fatihah pakai uh, dengan menggunakan madu misalnya. Setelah tertulis di piring tadi, kemudian diguyurlah piring itu dengan air hangat, kemudian digerak-gerakkan sampai larut, sampai madu yang bertuliskan uh, Al-Fatihah atau yang lain atau ayat yang lain tersebut larut dengan air, kemudian maka air madu yang proses pembuatannya seperti ini kemudian diminumkan dan itu sebagai ru'yah ya. ya dan ini uh, eh, rok maka ru'yah model semacam ini tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun dilakukan oleh Ba'dus Salaf ya, maka model yang ketiga ini dilakukan oleh Ba'dus Salaf Ya, oleh karena itu, karena ini dilakukan oleh sebagian ulama salaf, Ibnul Qayyim di e, kitabnya Zadul Ma'ad membolehkannya. Dan ini yang ditanyakan di sini. Ya, uh, jawabannya ya jibu wajib untuk kita ketahui bahasanya kitabullah azza wa jalla a'azzu terlalu mulia wa ajalu terlalu mulia untuk dihinakan sampai batas semacam ini. Untuk dihinakan ilah hadal hati sampai batas semacam ini maka bagaimanakah senang hati seorang yang beriman? Dia jadikan kitabullah azza wa jalla dan ayat yang paling agung dalam kitabullah itu ayat kursi. Dia letakkan di satu wadah yang dia pakai untuk minum. Kemudian dia hinakan wayurma e, eh, dan dilemparkan ke dalam rumah dan jadikan mainan anak-anak. Hadal amal, perbuatan semacam tidaklah dilakukan, dia adalah satu hal yang haram wajib bagi orang yang memiliki satu dari wadah-wadah semacam ini untuk menghapus ayat yang ada padanya dan dia pergi kepada yang membuatnya dan minta supaya dihapus. Jika tidak memungkinkan maka wajib baginya untuk menggali untuk wadah ini di satu tempat yang suci kemudian dia pendam. ataupun dia biarkan dalam keadaan hina, mumtahanah hina, dipakai minum oleh anak-anak, dipakai main oleh anak-anak, maka ini tidak boleh. Fa'ina istishfa karena meminta kesembuhan dengan Al-Quran dengan bentuk semacam ini. Lam yarid anis salafus salih. Tidak berasal dari salafus salih radhiyallahu anhum. Ya, maka e, kalau bentuknya sebagaimana yang dibahas di jawaban yaitu permanen, maka benar sebagaimana yang beliau katakan, lam yarid anis salafus salih. Maka itu satu yang tidak benar. Namun Eh, sebenarnya boleh jadi yang dimaksudkan oleh penanya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian salaf. Yaitu ini satu wadah nampan atau semacam itu kemudian ya, dengan menggunakan air madu atau yang lain ya, yang sejenis itu dan dituliskan Al-Fatihah atau ayat e, kursi ya, kemudian disiram dengan air hangat dikuyang-kuyang sampai e, hilang tulisan tersebut. Jadilah dia air madu. Jadilah dia air madu. Kemudian itu diminum. Nah, kalau cara semacam ini maka itu warid an ba'dis salat. Sehingga boleh dan tidak diingkari orang yang melakukannya. Sedangkan yang beliau nilai lam yarid anis salat, ah, itu jadi wadah permanen. Ini, ada gelas sedemikian rupa dicetak. Di situ ada uh, ayat kursinya kemudian pakai minum kemudian dianggap ini cara meru'ya. Maka nanti kalau minum maka airnya digoyang-goyangkan untuk bersentuhan dengan tulisan tersebut Kemudian dipakai minum. Nah ini ya, ya, boleh katakan lam yarid anis salafi salih. Sedangkan jika itu bentuknya adalah sebagaimana saya tadi saya ceritakan melarutkan ayat, ya, sesuatu dituliskan Eh, satu ayat dituliskan dengan madu yang kental atau dan sebagainya dan tentu madu pada dasarnya kental ya kalau madu encer berarti sudah uh, madu plus air ya, madu yang masih kental masih asli ya, dan dituliskan dipakai untuk nulis ayat kursi atau al-fatihah atau anas atau yang lain kemudian madu tersebut dilarutkan maka ini tidak berasal dari Nabi. Dan dilakukan oleh Batu Salaf. Sebagian ulama tabi'in melakukannya. Ya, sebagian ulama tabi'in melakukannya, Ibnul Qayyim pun membolehkannya ya, karena hal tersebut. Karena Batu Salaf mengerjakannya dan melakukannya. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Wa akhirda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.